Azan itu kalau kita terjemahkan secara langsung maknanya adalah secara etimologi panggilan. Kalau secara terminologi istilahnya maka dia berarti panggilan yang dikhususkan untuk menandakan waktu masuknya sholat. Azan ini hukumnya jemaah sekalian adalah fardu kifayah. Fard artinya kewajiban, kifayah artinya cukup kalau sudah ada orang yang melakukannya. Sama hukum fardu kifayah lain itu sholat jenazah. Itu hukumnya fardu kifayah. Artinya dia wajib tetapi kalau sudah ada yang kerjakan udah menutupi kewajiban muslimin yang lainnya. Azan ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Beliau mengatakan azan termasuk salah satu kewajib kifayah yang dilakukan oleh sebagian orang dan itu sudah mencukupi kaum muslimin, maka hal ini telah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim إذا حضرت الصلاة falyu'adzin لكم أحدكم wal أكبركم Jika telah datang waktu solat maka hendaklah salah seorang saja di antara kalian mengumandangkan azan dan hendaklah orang yang paling tua yang mengimami kalian. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya hukum daripada azan adalah fardu kifayah. Juga ulama mengatakan bagian daripada fardu kifayah kalau seandainya ada seorang muazzin yang dianggap orang itu sudah kompeten, suaranya sudah bagus, orangnya layak untuk menjadi muazzin, bisa on time, memperhatikan waktu sholat, maka sebaiknya dia tidak diganti. Sebaiknya dia tidak diganti, kecuali memang sesekali mungkin ada orang yang datang untuk azan dan dipersilahkan oleh dia nggak masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengganti-ganti muazzin beliau. Bilal dan Ibnu Ummul Maktum memang dua orang, tapi ini semuanya sampai Nabi SAW meninggal. Jadi tidak ada pergantian muazzin. ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan historinya dari mana azan itu datang? Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hijrah ke Madinah, tahun pertama belum ada masalah azan. Memang diperintahin sholat. Sudah ada perintah Isra dan Mi'raj, tapi belum ada azan waktu itu, belum ada iqamah. Jadi para sahabat itu pada saat memperkirakan waktu masuk sholat, mereka tinggal kumpul aja di masjid Nabi lalu sholat bersama Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, pada tahun pertama hijrah ke Madinah, Coba carikan untuk saya sesuatu yang bisa menjadi kumandan kalian kalau sholat. Belum dinamakan azan waktu itu. Lalu sepakatlah sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari sebuah lonceng. Karena orang-orang Nasrani menggunakan lonceng. Maka waktu itu yang paling dekat dengan kaum muslimin adalah ahli kitab dan yang paling dekat lagi adalah orang Nasrani. Maka Nabi SAW suruh sahabat cari lonceng. Tapi di Madinah nggak ada lonceng. Sahabat semuanya keliling nggak ada. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Beliau tidur, kemudian mimpi. Beliau mimpi melihat seseorang datang berpakaian putih membawa sebuah lonceng. Lalu Abdullah berkata, maukah kamu jualkan atau jual kepada saya lonceng itu? Kata orang tersebut, untuk apa? Kata Abdullah dalam mimpinya nih dia dialog sama orang tersebut untuk kami gunakan sebagai tanda waktu sholat kami telah masuk. Lalu orang itu berkata, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Maka Abdullah berkata tentu. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan yang sekarang. Allah Akbar, Allah Akbar. Ucapkanlah kalau aku sholat ucapkanlah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Syuruh Akbar, ilaha illallah, syuruh Sampai la dengan diulangi dua kali. Ya. Lalu terbangunlah Abdullah, lalu langsung datang ke masjid Nabi melaporkan, Ya Rasulullah saya mimpi begini. Nah pada saat dia bilang saya mimpi begini, Nabi SAW lalu berkata, ajarkanlah apa yang kamu lihat dalam mimpi itu kepada Bilal. Kepada Bilal. Karena Bilal lebih baik dan lebih bagus suaranya dari kamu. Ini hadis sahih. Dari hadis ini disebutkan histori bagaimana datangnya lafaz azan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayai mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagian ulama hadis mengatakan itu adalah malaikat yang datang dalam mimpinya Abdullah untuk memberikan petunjuk. Makanya Nabi SAW langsung menerimanya. Nah, beliau pun mendapatkan informasi tentang masalah itu. Lalu yang kedua pelajaran dari hadis ini adalah orang yang jadi muadzin memang harus suaranya bagus. Mohon maaf yang tidak punya suara bagus jangan paksakan diri. Memang nggak boleh. Apalagi kalau sholat subuh udah suaranya berantakan masih ngantuk orang mana mau ke masjid gitu kan. Emang harus suaranya bagus, suaranya mengundang. Ada kadang-kadang orang azan subhanallah saking bagusnya Allah memberikan taufik suaranya. Itu sampai kita berharap dia tidak selesai azannya. Karena sangat bagus dia melantunkan itu. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi SAW pada dua orang muadzin beliau Bilal dan Ibnu Ummul Maktum. Itu sejarahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan kepada orang yang musafir pun, orang yang musafir pun, itu kalau dia bisa dianjurkan azan. Kalau dia tidak bisa dan waktu sholat sudah masuk, apalagi kalau dia masuk sebuah masjid maka cukup di iqamah kalau sudah azan sebelumnya karena ulama sepakat jumhur ulama sepakat mengatakan azan di satu lokasi yang terdengar azan itu mencukupi sebenarnya untuk lokasi itu jadi misalnya di daerah jalan raya ini ada masjid al azhar dan sudah azan dan ini terdengar dari ujung jalan ke ujung jalan maka itu sudah cukup sebenarnya azannya untuk satu lokasi tetapi pada saat ada beberapa masjid, maka dibolehkan azan setiap masjid, kan gitu. Cuma seperti misalnya ada muslimah yang mau sholat di rumahnya, ada musafir yang mau sholat, maka itu sudah cukup tanda azan itu untuk satu lokasi, kan? Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> pernah mengingatkan kepada seorang sahabat yang hampir setiap hari membawa gembalan kambingnya jauh keluar dari kota Madinah Beliau mengatakan fa idza kunta fi ghanamika aw badiyataka fa azanta bis salati farfa sautaka bin nida. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya jika kamu sedang mengembalakan kambingmu atau berada di padang pasirmu, musafir jarak jauh, Hendaklah kamu mengumandangkan azan solat saat solat itu tiba. Dan keraskanlah suaramu ketika mengumandangkan azan karena tidak ada jin, manusia, atau sesuatu apapun yang mendengarkan suara azanmu kecuali mereka akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Jadi muazin diminta untuk mengeraskan suaranya. Sementara lafaz azan sebenarnya ada dua pendapat. Lafaz azan seperti biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali saja. Karena ada sekarang yang kita kerjakan Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti empat kali ya. Itu lafaz sebuah lafaz. Lafaz yang lain cuma sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar cukup langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua, dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah dua kali hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'al falah, hayya 'al falah. Ini dibaca semua dua-dua kali kecuali pada saat subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. Ini dua kali juga as-salatu khairum minan naum. Dan khilaf di antara ulama karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus solat subuh itu azan dua kali, azan dua kali. Dan ini yang kita tidak kerjakan sekarang, mesti dihidupkan. Azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu anhu kata Nabi SAW kalau kalian dengarkan azannya Bilal kepada para sahabat maka tetaplah makan di Ramadan silakan makan nggak masalah karena itu belum masuk waktu subuh dan kalau kalian dengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum maka kalian berhentilah makan sudah masuk waktu subuh kata ulama durasinya sekitar 45 menit sampai sejam fungsinya azan pertama itu jemaah sekalian untuk membangunkan orang yang belum sholat malam agar sholat tahajud dan orang yang sudah sholat semalam suntuk tahajud boleh istirahat sejenak. Itu fungsi daripada azan pertama. Termasuk waktu baiknya orang bangun untuk makan sahur. Karena sabda Nabi SAW, makanlah. Ya, disuruh makan. Dan ini semestinya, mesti kita di Indonesia melakukan dua azan ini. Ya, sudah semestinya. Jadi ada yang memperingatkan bangun sholat tahajud dan istirahat orang yang sudah semalam suntuk ibadah dan ada waktu masuknya subuh. Ya, ini juga apalagi di bulan Ramadan sangat dibutuhkan. Sayangnya kita sekarang tidak pakai azan, tapi kita pakai kaset-kaset ngaji atau salawatan yang memang di zaman Nabi SAW tidak ada itu. Yang mestinya azan yang dilakukan, azan yang dilakukan. Nah, hayya as-salatu khairu minan naum ini khilaf di antara ulama apakah dibaca di azan pertama atau azan kedua. Ada yang mengatakan di dua-duanya. Di azan pertama, azan kedua. Ada yang mengatakan tidak. Dibaca di azan pertama, azan kedua tidak pakai lagi as-salatu khairu minan naum. Jadi azan pertama yang membangunkan orang sholat tahajud itu, itu yang dipakai. Gitu kan? Ada juga yang mengatakan tidak. Azan pertama nggak pakai, azan kedua baru pakai as-salatu khairu untuk membangunkan orang sholat subuh. Tapi ala kulihal, khilaf diantara ulama ini semuanya memiliki istimbat hukum. Karena memang datangnya lafaz tentang as-salat wa datang secara umum. Tidak ada pengkhususan apakah itu di azan pertama, di azan kedua, umumnya seperti itu. Lalu juga ada lafaz kedua, takbirnya dibaca sebanyak empat kali. Ya, seperti umumnya kita lakukan sekarang dan yang lainnya dua-dua kali. Hanya saja pada saat menutup azan dianjurkan agar seorang muslim menutupnya dengan doa. Dan ini akan kita masuk dalam beberapa hal yang berhubungan dengan masalah apa yang harus dikerjakan atau disunahkan pada saat azan dikumandangkan dan sedang azan. Baik. Syarat untuk menjadi muazzin adalah harus orangnya jujur, suaranya lantang, bagus, mengetahui waktu-waktu sholat, serta memang orangnya ikhlas kepada Allah jadi tidak bisa dikatakan azan itu profesi sebenarnya. Ya. kalau dia digaji ya nggak masalah. Tapi kalau dia bilang saya azan tapi saya minta gaji 700 ribu, satu juta, ini nggak boleh. Azan itu tidak menentukan. Jadi memang siapa yang mau karena Allah swt silahkan, karena dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Dan ulama berselisih pendapat dalam buku-buku fikih mana yang lebih afdol, muazzin atau imam. Sampai khilaf diantara mereka dengan itu. Dan akhirnya kesimpulan terakhirnya mereka mengatakan adalah muazzin yang lebih afdol. Karena imam pada saat dia jujur, dia benar sholatnya, maka dia akan panen pahala dia pribadi dan pahala para musalli. Kayak kita tadi sholat misalnya lima saf, enam saf. Maka imam kita panen pahala kita karena dia menimpin. Tapi muazzin panen pahala seluruh makmum dan imam. Karena dia memanggil. Karena dia yang memanggil ini lebih rajin pendapatnya. Kemudian dianjurkan juga muadzin agar mengetahui adabnya diantaranya adalah hendaklah dia memasukkan selain waktu ya sholat masuk suaranya bagus juga dia memasukkan kedua telunjuknya pada kedua lubang telingahnya. Jadi dua telunjuknya dimasukkan ke dalam kedua telingahnya. Ya. Kata sebagian ulama ini kemungkinan akan sangat membantu dia ya untuk ya e, memperindah suaranya. Allahu alam. Apa hubungannya tapi seperti itu gambarannya. Kemudian dianjurkan juga pada saat dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, itu dia membalikkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau Allahu Akbar dan lainnya selain 'alas shalah ini, maka cukup dia menghadap ke depan, tidak masalah. Tapi kalau kalimat ini dia e, membalikkan kepala dan ke kiri, kanan dan ke kiri. Sebagian ulama juga mengatakan termasuk hayya alal falah. Dua-duanya dia membalik kanan dan membalik kiri. Kemudian kalau iqamah, iqamah ya, dan ini harus diperbaiki di Indonesia orang suka bilang komat, komat. Kayaknya kurang tepat kata-kata komat itu. Seperti orang kalau di Indonesia bilang komat kamit mulutnya, kan kayak tidak cocok ya. Memang bahasanya iqamah. Iqamatis salah, berarti sholat sudah didirikan, sudah saatnya untuk didirikan. Iqamah salat ini adalah salah satu hal yang diwajibkan bagi kaum laki-laki. Iqamatis salat diwajibkan bagi kaum laki-laki dan disunnahkan bagi kaum perempuan. Karena kaum perempuan azan dan ikomanya itu cukup dia apa azannya cukup dia ikut azan sekitar lokasi rumahnya dan ikomahnya cuma sunnah bagi dia. Dia boleh takbir tanpa ikomah. Tapi kalau bagi laki-laki itu lebih rajin adalah wajib hukumnya. Jadi mereka harus ikomah dulu walaupun sholat sendiri. Walaupun sholat sendiri anda ketiduran, tidak sempat ke masjid terus mau sholat, kebablasan waktunya, atau anda lagi musafir tetap ada ikomah. Tetap ada ikomahnya. Nabi saw mengingatkan kita dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية Tidaklah ada tiga orang di suatu kampung atau daerah pedalaman yang mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya. Kata para ulama hadis, mereka tidak mengucapkan iqamah pada saat sholat, melainkan syaitan pasti akan menguasai mereka. karena itu hendaklah kalian selalu mendirikan sholat berjamaah karena serigala hanya akan menerkam kambing yang menyendiri dari kelompoknya. Kemudian lafaz iqamah sudah umum seperti kita tahu Allah Akbar Allah Akbar syahadu la ilaha illallah syada la Muhammad Rasulullah hayya ala shalah hayya al falah qad qamatis shalah qam Allah Akbar Allah Akbar la ilaha illallah seperti umumnya sudah dibaca. Dan tetap dianjurkan tetap dianjurkan sebagaimana Nabi SAW contohkan. Kalau muazzin sedang mengatakan azan kita ikutin, kalau dia juga sedang iqamah diikutin. Ya, jadi sama. Kecuali nanti di kata-kata qad qamatis shalah itu ada bacanya sendiri. Nanti akan kita sampaikan sebentar hadisnya. Ya, ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW menyebutkan doa tertentu atau ucapannya pada saat diucapkan qad qamatis shalah. Perlu diketahui bahwasanya imam itu lebih berhak terhadap iqamah dan muazzin lebih berhak terhadap azan. Maksudnya begini, kalau seandainya waktu sholat masuk, muazzin nggak butuh nunggu orang, langsung azan. Tapi untuk iqamah sholat dia nggak boleh iqamah sampai imamnya ada. Jadi iqamah itu lebih lebih masuk dalam haknya imam dan azan haknya muazzin. Jadi nggak boleh seperti banyak masjid kita di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian itu begitu tiba, begitu dia selesai sholat sunnah dia balik kiri kanan walaupun orang masih sunnah dia langsung komat. Itu nggak boleh iqamah. Dia nggak boleh mah di sini. Dia harus menunggu imamnya. Kecuali kalau memang sudah durasi waktu tertentu imam tidak ada dan siap ada penggantinya, maka dia boleh. Maka dia boleh mahkan sholat. Nah, dan juga ulama mengatakan kalau ada orang yang layak untuk menggantikan imam pada saat imam itu gaib, maka dia menjadi imam dan muadzin tetap iqamah salat. Tapi kalau tidak ada dan muadzin adalah orang yang paling pantas jadi imam, dia boleh iqamah dan jadi imam, tidak ada masalah. Karena di Indonesia ini katanya orang kalau sudah iqamah salat nggak boleh jadi imam. Nah, ini butuh dalil dari mana? Gitu kan? Jadi tidak masalah kecuali memang dalam keadaan ada orang yang layak jadi imam maka muadzin jadi muadzin imam jadi imam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi al muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah muadzin itu lebih berhak atas azan dia nggak perlu tunggu orang langsung saja azan kalau waktunya masuk dan imam lebih berhak atas iqamah Ya, makanya kita lihat kalau kayak di Madinah, di Mekah, ya, umumnya di negara-negara atau di kota-kota yang sudah menjalankan sunnah Nabi SAW itu, memang ditunggu imamnya. Dan terkadang durasi waktunya memang diberikan waktu 5 eh, sampai 15 menit waktu untuk menunggu iqamah itu. Imamnya kadang-kadang tinggalnya jauh dari masjid, tapi mereka ditunggu datang kemudian jadi imam dan sudah disepakati seperti itu. Makanya makmumnya antara azan dan iqamah itu masih sempat zikir, masih sempat sholat qabliyah, masih sempat berdoa, masih sempat baca Quran karena durasi waktunya cukup lama. Hal-hal yang disunnahkan pada saat azan dan iqamah dikemandankan. Yang pertama adalah tarassul dan tahadur. Tarassul itu adalah tidak terburu-buru dalam mengucapkan azan, pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar pelan-pelan. Kalau azan itu namanya tarasul, pelan-pelan sampai selesai. Dan tahadzur itu lebih cepat pada saat iqamah. Jadi kalau iqamah itu lebih cepat ucapannya, kalau azan lebih pelan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Tirmizi Beliau berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur." Kalau engkau sedang mengumandangkan azan maka perlahankanlah suaramu. Sedangkan kalau kau mengumandangkan iqamah maka hendaklah kau mempercepat ucapanmu. Yang kedua, menirukan bacaan muadzin dan mukim atau orang yang sedang mengucapkan iqamah. Dengan suara yang pelan bagi siapapun yang mendengarkan azan atau iqamah. Di mana orang yang mendengarkannya hendaklah mengikuti lafaz muadzin dan mukim kecuali pada saat mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka siapapun yang mendengarkan disunnahkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini dibacakan la haula wala quwata illa billah. Dan kalau seandainya iqamah dikatakan qad qamatis salatu qad qamatis sungguh salat itu sungguh solat telah didirikan dan sungguh solat telah didirikan. Maka kita disunnahkan mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Yang artinya semoga Allah mendirikan solat ini selalu dan semoga eh, Allah mengabadikannya. Aqamahallahu wa adamaha. Ini sesuai dengan sabda Nabi saw dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى sallallahu alaihi wasallam أقامها Allah wa Pada saat Bilal mengumandangkan azan juga iqamah eh, pada saat Bilal mengumandangkan iqamah dan mengucapkan qad qamatish shalah sungguh salat sudah tiba saja didirikan qad qamatish shalah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mengatakan, aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah mendirikan selalu salat ini dan mengabadikannya. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا صلوا الله fa innaha manzilatun fil jannati la tambagi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hu wa man sa'ala Allah li li al wasila halat lahu syafaati jika kalian sedang mendengarkan azan dikumandangkan maka hendaklah kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin Allahu akbar Allahu akbar kita juga mengatakan Allahu akbar Allahu akbar fokus kerjakan kerjaan yang lain ya. lalu dikatakan Ketika kemudian bersalawatlah untukku karena siapa yang bersalawat untukku setelah mendengarkan azan maka Allah akan memberikan kepadanya salam sepuluh kali. Jadi salamnya Allah artinya Allah menambahkan rahmat untuknya. Kemudian mintalah untukku al-wasilah. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah istana, ada sebuah lokasi yang namanya Al-Wasilah tidak layak kecuali hanya untuk satu orang hamba. Seluruh manusia ini termasuk nabi-nabi, terutama nabi-nabi mereka bersaing untuk mendapatkan al-wasilah. Kata Nabi SAW, al-wasilah adalah sebuah tempat istana di surga yang tidak layak kecuali untuk satu orang saja hambanya Allah. Dan saya berharap sayalah orang itu. Siapa yang meminta al-wasilah untukku setelah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Makanya kita termasuk membacakan ati Muhammadanil wasilata. Gitu kan? Kita memintakan al wasilah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga adalah dianjurkan berdoa setelah azan atau antara azan dengan iqamah. Ya, tadi setelah kita ucapkan menirukan muazin, kemudian kita ya, mengucapkan seperti yang diucapkan lalu terakhir adalah kita berdoa pada saat azan dan iqamah. Dan ini juga perlu diketahui Alhamdulillah masjid ini cukup cukup lumayan ya meletakkan durasi mungkin sekitar 5 menit itu sangat baik sebenarnya. Karena sholat sunnah butuh kurang lebih setiap rakaat satu menit kalau kita hitung ya. Kalau dia harus sholat 4 rakaat sebelumnya, misalnya seperti sholat duhur, sebelumnya ada 4 rakaat, sebelum asar ada 4 rakaat. Nah ini kalau dikerjakan butuh 4 menit, itu saya sudah 4 menit. Jadi kalau lima menit bersatu menit ada kesempatan bisa berdoa karena antara azan dan iqamah itu doa dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disia-siakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad ad-du'a la yuraddu bainal adani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Jadi kita bisa gunakan maksimalin doa itu. Ada sebuah rahasia di sini dikatakan oleh para ulama Subhanallah dengan perbedaan waktu jemaat sekalian di seluruh dunia Kayak kita sama Saudi beda 4 jam misalnya Jakarta gitu kan. Kalau sekarang sudah isya di sini, Saudi masih baru asar sekarang. Kan gitu. Ada beberapa negara sekarang masih duhur. Bahkan kalau kita lihat waktu di Amerika, kalau di sini malam, di sana pagi. Bedanya 12 jam lebih gitu kan. Itu sangat jauh. Dan ternyata hikmah yang paling besar kata ulama dan diadakan penelitian. Ini setiap kali azan selesai di satu kampung atau satu kota di dunia ini, di kota lain azan. Dan selama 24 jam tidak pernah berhenti azan. Luar biasa itu. Itu satu survei. Jadi di sini azan berhenti, sana azan berhenti, sana azan berhenti. Jadi tidak pernah berhenti itu selama 24 jam azan itu. Jadi dikumandangkan dan subhanallah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala azan itu tidak pernah tertahan, gitu kan. Orang di azan dikumandangkan saja, gitu kan. Ini sebuah hikmah yang besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering membaca, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, setiap kali ya, terdengar iqamah, beliau membaca Allahumma hada ikbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, inilah saatnya kedatangan malammu dan saatnya kepergian siangmu serta suara-suara azan sedang memanggilmu maka ampunilah dosa-dosaku maka ampunilah dosa-dosaku walaupun di sini secara khusus Nabi SAW biasa membaca doa ini kalau sholat maghrib azan maghrib antara azan dan iqamah maghrib yang ini dibaca bahwasanya Allahumma hada ikbalu lailika wa idbari naharika wa, wa aswatu duaika fakfirli jadi kurang lebih ini gambaran tentang masalah azan dan iqamah kan? dan dianjurkan tetap dilaksanakan dan juga kita sebagai orang yang mendengarkan selalu mengucapkan walaupun dalam keadaan iqamah. Baik, ini ada bab baru sebenarnya tentang masalah sholat kasar musafir, tapi saya baca pertanyaan dulu. Apa hukumnya azan pada saat penguburan jenazah? Pertanyaan yang bagus sih. Kalau kita mau membahas azan, pertanyaan kecil. Apakah azan itu diperintahkan juga selain sholat? Jawabannya iya. Kapan itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih. Pertama selain sholat lima waktu, yang ada azannya juga itu dalam riwayat yang Hasan disebutkan adalah pada saat kebakaran terjadi. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi, dianjurkan azan. Kemudian riwayat yang lain dan ini masih khilaf di antara ulama adalah azan di kupingnya anak bayi yang baru lahir. Kalau iqamah itu tidak ada karena dhaif. Tidak ada iqamah di telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfadul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan? di kuburan atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang biasanya ada orang yang azan atau sedang merukia orang yang kerasukan jin pakai azan semua ini tidak ada jemaah sekalian tidak pernah Nabi saw dalam hadis satupun atau para sahabat azan di kuburan. Terlebih lagi saya pernah lihat dengan mata kepala saya jenazah itu sengaja dibuka lagi kain kafannya supaya kupingnya kelihatan Baru dipanggil anaknya suruh azan di telinganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa dengar apa-apa orang mati itu. Tidak bisa dengar apa-apa. Jadi tidak pernah ada itu. Ya tidak pernah ada anjuran untuk azan di kuburan. Ini butuh dalil yang jelas. Bahkan tadi Allah mengatakan kalian tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang dan di kuburan tidak bisa sama sekali mereka tidak bisa dengar kita kita nggak bisa dengar dia dalam hadis yang sahih juga kata Nabi saw bahwasanya azab kubur itu cambukan malaikat kepada orang yang sedang disisa di kubur wa naudzubillah itu akan didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia mereka tidak dengar memang dan kalau mereka mendengarkan cambukan itu mereka akan meninggal seketika jadi ya, kita tidak bisa dengar memang apa yang ada di kuburan dan orang mati tidak bisa dengar kita. Dan satu-satunya hadis Nabi SAW yang mengatakan orang mati atau ruh orang mati bisa mendengar itu hanya pada saat ruhnya pertama kali dikembalikan ke kuburannya untuk ditanya mungkar dan nakir dan Nabi batasi. Nabi SAW mengatakan mereka atau dia cuma bisa mendengar tiga langkah dari kuburan itu. Setelah itu dia tidak dengar lagi. Suara sendal mereka atau telapak kaki orang yang mengantarnya. Hanya itu saja. Setelah itu tidak ada didengar. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan waktu Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, pimpinan-pimpinan Quraisy terbunuh di perang Badar, lalu Nabi SAW menyuruh seluruh jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur, lalu Nabi SAW bicara. Nabi SAW bicara. Nabi mengatakan, "Ya al Quraisy, inni kad ma wa'adani Rabbi Fahal wajadtum wa wa'adukum rabbukum Wahai orang-orang Quraisy yang sudah mati hmm. Sesungguhnya saya sudah dapat apa yang Tuhan saya janjikan dari kemenangan. Apakah kalian dapat kemenangan yang kalian? Apakah kalian sudah dapat juga apa yang Allah ancamkan bagi kalian? Maksudnya azab. Lalu Umar datang, ya Rasulullah. Bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah mati, nggak mungkin mendengar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Umar bahwasanya suara itu disampaikan kepada ruhnya mereka. Mereka bisa mendengar hai Umar tapi mereka tidak bisa menjawabmu, tidak bisa menjawabku, tapi mereka bisa mendengar karena diantar oleh Allah Subhanahu wa taala suara tersebut. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala pakai perantara, artinya diantar kepada mereka. Sebagaimana juga dalam hadis Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, siapapun yang membacakan salawat untukku maka akan dihantarkan kepadaku. Jadi diantar kepada beliau di alam barzah tapi kita tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Jadi tidak ada azan jemaah sekalian di kuburan. Berbicara juga masalah kuburan dan jenazah ini perlu diperhatikan bahwasanya sunnahnya kuburan itu pakai lahat. Sunnahnya pakai lahat. Apa itu lahat? Sebuah lubang setelah digari ke dalam kemudian digari lagi ke dalamnya kecil. Itu ukuran mungkin sekitar setengah meter atau kurang dari itu dan ukuran ke dalamnya itu juga cukup untuk masukkan jenazah tergantung ukuran badannya. Dihadapkan kiblat, kemudian dimasukkan, kemudian ditutup dengan batu bata. Sunnahnya begitu atau dengan gumpalan tanah yang keras. Itu di zaman Nabi SAW. Sehingga pada saat dituangkan tanah pada saat ditutup itu jenazahnya tidak kena. Kalau kita Indonesia kan tidak dibuat lahat, tapi dipasangin papan-papan. Nah sebenarnya ini harus diubah karena Nabi SAW memang contohkan pakai lahat, pakai lahat, mesti pakai lahat saja. Kan gitu dipakai lahat dengan melubang lagi sedikit kembali dalam kecuali kondisi kuburan tidak layak untuk digali. Misalnya pada saat lagi musim hujan, banjir lebat, tidak bisa maka jenazah dikuburkan sesuai dengan keadaan yang bisa saja semampunya Jadi gitu kan karena ada biasa kuburan memang tertanam dengan air atau tertimbun dengan air maka tidak bisa jenazah tidak bisa dalam maka secukupnya setelah dikuras ditaruh dan semampunya saja Allahu alam Bagaimana hukum azan ketika bayi baru lahir? Sudah saya sampaikan tadi, ini hadisnya dihasankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan ini hampir semua ulama sebenarnya umumnya mengatakan boleh yang tidak ada iqamah. Yang penting Anda tahu anak bayi kalau baru lahir itu diazankan pun dengan suara yang kecil. Cukup menjalankan sunnah Nabi saja. Karena ada kejadian pernah salah satu orang yang kami kenal di Surabaya waktu itu. Waktu di, anaknya lahir disuruh azan-azanin. Itu dia masuk ke ruangan bayi. Dia teriak seperti azan jadi muazin di masjid. Jadi satu ruangan bayi semuanya kedengaran satu rumah sakit dengar azannya dia. Ini nggak perlu, ini bukan azan sholat gitu kan. Cuma membisikkan di kuping dia saja. Itu pun hanya yang hadisnya masih dihasan kalau sebagian ulama azan. Iqamah nggak ada. Jadi nggak ada iqamah di telinga kiri. Apakah sama duduknya sholat empat rakaat dengan sholat dua rakaat? Kalau yang anda maksudkan adalah duduk tahiyatnya, maka tidak sama. Kalau dua rakaat duduknya iftirash, duduk di atas telapak kaki kiri, gitu kan? Kalau seandainya anda sholat empat rakaat atau lebih dari dua rakaat, maka duduknya tawarruk. Bokong kita yang di bawah. Intinya begini jemaah sekalian. Semua sholat yang dua rakaat, pendapat yang paling, paling kuat dalam bab sholat adalah semua sholat yang dua rakaat termasuk subuh. Yang kalau anda sudah mau salam di rakaat kedua, duduknya iftirash. Duduknya seperti tahiyat pertama. Semua yang dua rakaat. Semua yang lebih dari dua rakaat seperti maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, maka rakaat ketiga di maghrib dan rakaat keempat isya itu duduknya tawarruk, itu baru duduk di bawah. Jadi gitu kan? Jadi bukan patokannya adalah salam, tapi patokannya jumlah rakaat. Karena Nabi SAW di dua rakaat selalu duduk istirahat dan lebih dari dua rakaat beliau duduknya tawarruk. Setelah tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan mencuri dalam sholat dan apa hukumnya. Kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan nanti ya. Ditulis kertas atau mau bertanya silahkan masih berhubungan dengan masalah bab sholat azan dan iqamah ini. <clears throat> Jadi yang dimaksud dengan mencuri dalam sholat adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis